Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka taala junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari dan Muslim di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir hadis ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wahi al-qalbu Hadis ini alhamdulillah telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu dan hadis tersebut adalah hadis yang keenam dari hadis yang disebutkan ya dari hadis yang disebutkan oleh Al Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Arba'in an Nawawi yang sedang kita bahas ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan hadis selanjutnya yaitu hadis yang ketujuh yang disebutkan oleh Al Imam Nawawi rahimahullahu taala yaitu hadis dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wali'aimmatil muslimina وعامتهم Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Dan hadis ini adalah Salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh atau yang disampaikan oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an di mana beliau telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 18 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu hadis dikeluarkan oleh alimah Muslim dalam sahihnya yaitu hadis yang akan kita bahas ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasihah qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wali'aimmatil muslimina wa ammatihim Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka taala, ini hadis yang insyaallah akan kita bahas di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Dalam sebagian riwayat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengulang sabda ini ad-dinun nasiha sebanyak tiga kali. Salasa mirar tiga kali diulang oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Diulang oleh Nabi dalam sebagian riwayat sebanyak tiga kali. Maka para sahabat Rasulullah SAW kemudian bertanya, Kulna liman? Kami bertanya, Ya Rasulullah, nasihat bagi siapa? Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi." Nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitabnya yaitu Al-Qur'an dan nasihat bagi rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga nasihat li a'immatil muslimin kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin wa ammatihim dan kepada seluruh kaum muslimin. Ini hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, yang pertama akan kita bahas sedikit tentang terjemah Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Biografi dari sahabat yang mulia ini yaitu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Ikhwani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah tabaraka taala, beliau masuk Islam datang ke kota Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 9 Hijriah radhiyallahu an. Ya pada tahun Hijriah dan beliau berasal dari Palestina radhiyallahu an. Beliau berasal dari Palestina dan juga meninggal di Palestina pada tahun 40 Hijriah eh, di mana beliau meninggalkan kota Madinah setelah terjadinya pembunuhan pada khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, beliau meninggalkan kota Madinah dan kembali ke Palestina dan setelah terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu an, setelah syahidnya Uthman bin Affan radhiyallahu an, kemudian beliau meninggal di Palestina pada tahun 40 Hijriah radhiyallahu an. Dan ikhwani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah taala, beliau inilah yang tatkala masuk Islam menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu kejadian yang hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, <clears throat> di mana dialah seorang sahabat yang bertemu dengan Jassasa, bertemu dengan Dajjal. Ya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Tamim atau Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu masuk Islam, kemudian Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an menceritakan tentang satu kejadian yang dia alami sebelum dia masuk Islam. Ya, sebelumnya dia adalah beragama Nasrani. Ya, beliau sebelumnya beragama Nasrani bahkan juga terkenal sebagai uh, pendeta di agama Nasrani, ahli ibadah di agama Nasrani. Kemudian selama masuk Islam juga masya Allah beliau juga terkenal sebagai ahli ilmu dan juga orang yang sangat rajin beribadah setelah beliau masuk ke dalam Islam radhiyallahu an. Jadi beliau menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian yang dialami tatkala ia bertemu dengan jassasa. Ya, seekor binatang yang eh, panjang dan berbulu kemudian tidak diketahui mana kepala dan mana ekornya. Ini dia temui binatang tersebut di satu pulau setelah beliau terombang-ambing di laut selama kurang lebih satu bulan. Selama kurang lebih satu bulan. Kemudian dia bertanya kepada binatang tadi, "Wailak celaka engkau, siapa engkau sebenarnya?" Maka dia mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang berada di mana? Di gedung di pulau itu yang sedang menunggu kalian atau butuh informasi dari kalian. Maka dia ceritakan semuanya ya kepada kepada dia ceritakan semua kejadian yang dialami di pulau tersebut kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya dia ceritakan akhirnya bertemu dengan seorang laki-laki yang di rantai atau dibelenggu dengan belenggu yang sangat besar dan laki-laki ini adalah laki-laki yang sangat besar. Kemudian dia bertanya tentang beberapa informasi dari Abu Ruqayyah Tamim bin Ausad dari ya ditanya tentang beberapa hal yang yang yang sekarang ada di Jazirah Arab maka laki tadi setiap kali dikatakan dia mengatakan bahwasanya waktu keluar saya, waktu muncul saya sudah sangat sangat dekat. Ini diceritakan oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat. Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi SAW menceritakan cerita Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari di atas mimbar. Beliau mengatakan tidaklah saya mengumpulkan kalian semua ini kecuali ya kecuali kata Nabi ingin mengkhabarkan pada kalian satu cerita yang diceritakan padaku oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Yang mana ceritaku ini sangat sesuai dengan apa yang sudah pernah aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Nah ini eh, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Nah, jadi beliau uh, masuk Islam pada tahun berapa tadi? 9 Hijriah. Uh, berasal dari Palestina, kemudian menetap setelah masuk Islam di kota Madinah dan meninggalkan kota Madinah, kembali lagi ke Palestina setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an dan meninggal di Palestina pada tahun 40 Hijriah radhiyallahu an. Ini Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu an. Dia berkata Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama adalah nasihat. Kulna liman, kami bertanya untuk siapa ya Rasulullah? Bagi siapa nasihat itu diberikan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan nasihat itu diberikan untuk Allah Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya Dan juga untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin Penguasa-penguasa kaum muslimin Wa ammatihim dan untuk seluruh kaum muslimin Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala pada awal-awal pembahasan kita dalam pembahasan kitab Al-Arba'in an ya kita telah nukilkan beberapa nukilan dari para ulama tentang komentar atau perkataan-perkataan para ulama mengomentari tentang beberapa hadis yang sangat mulia dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini. Ada secara garis besar hadis-hadis yang jumlahnya 42 hadis ini adalah hadis yang sangat agung dari semua hadis yang disabdakan oleh Nabi ini adalah hadis pilihan. Hadis yang mengandung tentang eh, dasar-dasar uh, dasar -dasar daripada ajaran Islam. Salah satu yang pernah kita nukil dari perkataan Al-Imam Abu Daud sahibus sunan, pengarang kitab sunan. Ya, dikenal dengan Sunan Abi Daud. Beliau mengomentari hadis ini bahwasanya hadis ini merupakan salah satu di antara lima hadis yang merupakan poros Islam. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya al-fiqhu yaduru ala khamsati hadis. Fikih dalam Islam itu berputar di antara lima hadis. Yang pertama ikhwani hadis al halal bayyin wal haram bayyin. Ini sudah kita jelaskan. Al halal bayyin wal haram bayyin. Pada pertemuan yang lalu dua kali pertemuan kita telah jelaskan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang di akhir Nabi saw menjelaskan tentang kedudukan hati, Nabi menjelaskan tentang halal itu jelas, haram itu jelas, kemudian Nabi saw menjelaskan tentang perkara yang disebut dengan syubhat. Ini yang pertama. Yang kedua hadis la darara wa la dirar. Ini insyaallah hadis ini akan kita bahas di kitab ini cuman pada uh, hadis puluhannya nanti ya masih cukup uh, jauh yaitu tatkala Nabi SAW memberikan kaidah yang sangat luar biasa dalam agama kita yang dengannya ditimbang semua perkara yang muncul di mana Nabi SAW mengatakan la, la darara wa la dirar diharamkan setiap perkara yang memudaratkan diri kita dan memudaratkan orang orang lain. Apapun dia. Kalau seandainya perkara tersebut muncul belakangan, adanya muncul setelah meninggalnya Rasulullah dan perkara tersebut adalah perkara yang memberikan mudarat kepada diri orang yang melakukannya atau memberi mudarat kepada orang lain, maka perkara tersebut kata Nabi hukumnya haram. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga hadis Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an innamal a'malu bin niyat. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah hadis ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Dan ini hadis yang akan kita bahas. Hadis yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian yang kelima kata al-Imam Abu Dawud adalah hadis mana haitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan ini insya Allah akan kita bahas pada hadis ke-8 dalam kitab ini. Hadis ke-8 dalam kitab ini hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan apa yang aku perintahkan kalian, apa yang aku larang kalian maka tinggalkanlah dan apa yang aku perintahkan kalian maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi khwani, lima hadis yang disebutkan Imam Abu Daud sebagai poros Islam atau poros dalam poros dalam fikih maka kelima-limanya ada di dalam arba'in An-Nawawiyah. Bahkan tatkala kita nukil dan kita kita sebutkan komentar-komentar para ulama dari pondasi-pondasi Islam yang diwakili oleh beberapa hadis Rasulullah SAW, maka kesemua hadis yang disebutkan oleh mereka itu telah disebutkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka ikhwani kaum muslimin menunjukkan pentingnya kitab ini karena apa? Karena di dalamnya disebutkan hadis-hadis yang sangat luar biasa. Jika saatnya kita memahami dengan benar, maka insya Allah berarti kurang uh, kita katakan bahwasanya tatkala kita memahaminya berarti kurang lebih kita telah memahami secara garis besar daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari salah satu di antara hadis yang sangat agung sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Kemudian ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama adalah nasihat. Kita sebutkan tadi dalam sebagian riwayat berapa kali diulang? Tiga kali. Menunjukkan bahwasanya kata ad nasihat sangat penting. Sampai diulang tiga kali agar para sahabat menyadari pentingnya nasihat dalam agama. Ya, ini biasa dalam uslub Nabi kita yang mulia SAW tatkala ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, Nabi SAW mengulang-ulangnya. Nabi SAW mengulang-ulangnya sama seperti Nabi SAW tatkala menyebutkan tentang bahayanya persaksian palsu, Nabi SAW mengulang-ulangnya sampai para sahabat mengatakan laitahu sakat. Seandainya beliau di diam. Kenapa? Karena begitu banyaknya pengulangan yang dilakukan oleh Nabi wakana muttaqian fajalas. Kala itu Nabi SAW sedang berbaring, kemudian Nabi duduk, kemudian Nabi mengatakan ala wasaharti zuhur. Kemudian termasuk perkara yang sangat besar dosanya di sisi Allah adalah persaksian apa? palsu diulang-ulang oleh siapa? Oleh Nabi saw. Begitu juga dalam hadis uh, Usama bin Zaid tatkala Usama bin Zaid membunuh seorang kafir yang sudah bersyahadat di medan perang, dia bunuh karena beristihad, berkeyakinan orang ini mengucapkan syahadat hanya karena takut, hanya karena untuk menyelamatkan dirinya yang sudah hampir dibunuh dengan pedang Usama bin Zaid. Padahal sebelumnya ia banyak membunuh kaum muslimin. Maka akhirnya Usama bin Zaid tetap membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah. Maka Nabi kita yang mulia salam ingatkan tentang perkara ini. Nabi SAW katakan, Akotal tahu bada engkau la ilaha illallah. Ya Usama, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka Usama membela diri. Dia mengatakan bahwasanya dia mengucapkannya karena takut, karena ingin menyelamatkan nyawanya saja. Dia tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas mengucapkan kalimat itu bukan karena cinta kepada Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, Halla syakakta an qalbi. Kenapa engkau sebelum membunuhnya engkau belah dulu dadanya sehingga engkau tahu dia ikhlas atau atau tidak. Mada fa'alta bila ilaha illallah ja'at qiyamah. Apa yang akan engkau lakukan tatkala datang hari kiamat? Dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Apa yang akan engkau lakukan di saat datang hari kiamat dengan la ilaha illallah? Ini diulang-ulang oleh Nabi SAW di hadapan Usama bin Zaid sampai Usama kala itu berangan-angan kalau dia baru masuk Islam. Ini menunjukkan pentingnya perkara itu ditekankan oleh Nabi bahwa saya seorang muslim itu jangan coba-coba membunuh seorang yang sudah bersyahadat atau muslim dengan zahir dengan jelas. Masalah hati kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Diulang. Jadi ini metode Nabi, uslub Nabi di dalam menyampaikan hadis perkara yang penting diulang oleh siapa? oleh Rasulullah. Dan ini hadis ini menunjukkan pentingnya karena diulang oleh Nabi sebanyak tiga kali. Nabi SAW mengatakan ad nasiha, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian ini yang pertama menunjukkan pentingnya nasihat dalam agama diulang oleh Nabi sebanyak berapa kali? Tiga kali. Kemudian menunjukkan akan pentingnya nasihat dalam agama Eh, lafaz ad-dinun nasiha sepertinya Nabi SAW mengatakan agama itu tidak lain dan tidak bukan hanya nasihat. Berarti Nabi SAW gambarkan agama yang tentunya memiliki perintah dan larangan yang sangat banyak hanya terwakili dalam kata nasihat. Ini poin yang kedua menunjukkan nasihat ini sangat penting dalam agama kita. Eh, sama seperti Nabi SAW pernah bersabda, terkala Nabi SAW menyebutkan tentang manasik haji. Nabi SAW katakan al-hajju Arafah. Padahal kita tahu manasik haji bukan hanya wukuf di mana? Di Arafah. Bahkan rukun haji bukan hanya wukuf di Arafah. Rukun haji bukan hanya wukuf di Arafah. Di sana ada tawaf ifadah, di sana ada ihram. Banyak. Akan tapi kenapa Nabi SAW katakan al-hajju Arafah? Karena begitu sangat pentingnya wukuf dalam ibadah ibadah haji. Begitu juga dalam masalah nasihat ini, ikhwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Sama seperti Nabi SAW juga bersabda, eh, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah. Menunjukkan pentingnya doa dalam ibadah kepada Allah Taala. Jadi ini poin yang kedua kita katakan menunjukkan bahwa nasihat ini merupakan perkara yang sangat penting dalam agama. Yang pertama karena Nabi mengulangnya sebanyak tiga kali. Kemudian Nabi SAW mengatakan agama adalah nasihat. Jadi agama ini kata Nabi tidak lain dan tidak bukan hanya nasihat. Ini khwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Setelah kita memahami ini, tentunya kita uh, tertarik ya tertarik untuk mengetahui kata ad nasihat ini kenapa kok mewakili semua agama? Sebenarnya nasihat itu apa? E, kalau kita terjemahkan nasihat dalam bahasa kita bahasa Indonesia, maka tentunya terkala dikaitkan nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasul, nasihat kepada Al-Qur'an ini tidak tidak nyambung ya. Karena nasihat itu adalah memberi nasihat, itu mengingatkan. Artinya apa? Mengingatkan. Tatkala ada seorang tersalah, kita ingatkan. Kalau untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk kaum muslimin ini tidak sulit bagi kita memahami. Tatkala seorang muslim melakukan kesalahan, seorang pemimpin kaum muslim melakukan kesalahan, maka hendaknya kita apa? Nasihati. Tapi bagaimana nasihat kepada Allah, nasihat kepada Al-Qur'an, nasihat kepada Rasul? Maka tatkala pertanyaan ini muncul ini karena sebagian kita mungkin tidak membaca penjelasan para ulama rahimahullah taala terkait makna nasihat dalam bahasa Arab. Makna nasihat dalam bahasa Arab. An-nasiha diambil dari kata nasoha, Diambil dari kata kerja nasoha. Yang mana nasoha ini memiliki dua arti. Dalam bahasa Arab memiliki dua arti. Arti yang pertama khalasa. nasoha artinya adalah khalasa. Kemudian yang kedua artinya khata. Ini kaum muslimin muliakan oleh Allah jadi nasaha makna yang pertama adalah khalasa yang artinya murni. Yang artinya apa? Murni. Sedangkan yang kedua, nasaha artinya khata. Kha alif ta. Khata artinya menjahit. Artinya apa? Menjahit. Dan ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah para ulama rahimahumullah taala mengatakan pada makna yang pertama pada makna yang pertama artinya khalasa Orang Arab mengatakan asalun nasihun. Asalun nasih. Apa arti asal? Asal apa arti asal? Ain sin lam. Ragu antum jawabnya. Sering antum minum. Asal apa arti asal? Hah? Iya, madu madu. Asal artinya madu. Madu yang diminum ya. Madu. Allah tabaraka taala menyebutkan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifan mukhtalifun alwanuhu. Keluar dari perut lebah tadi minuman yaitu asal dari madu yang berbeda-beda alwanuhu, yang berbeda-beda apanya? warnanya, yang berbeda-beda warnanya. Fihi syifaun linnas. Padanya pada madu tersebut ada apa? Syifa. Apa arti syifa? Apa arti syifa? Iya, jangan diartikan obat tapi penawar atau kesembuhan. Ini jaminan dari Allah taala. Karena kalau obat bisa sembuh bisa bisa sembuh bisa tidak. Tapi ini Allah katakan syifa. Allah menjamin. Syifaun linnas, ada kesembuhan atau penawar bagi penyakit yang dialami oleh manusia. Ini khwani asal. Jadi mereka orang Arab mengatakan asal nasih artinya madu mur murni. Tatkala madu tadi tidak tercampur dengan apapun, maka disebut dengan asal nasih, madu yang murni. Maksudnya madu asli. Ini khwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Makna yang pertama dari apa? Nasaha atau nasiha. Yang kedua maknanya khata Arti tadi apa? Menjah, menjahit. Orang Arab mengatakan nasah nasahtu nasah Nasahtu ats-tsauba. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, saya menasihati pakaian, masyaallah. Saya menasihati pakaian. Maksud nasah nasahtu tauba, ai maknanya adalah aku menjahit. Jadi tatkala dia koyak, tatkala dia berlubang, maka kita jahit dengan Eh, dengan menggunakan benang maka menyatukan satu ujung dengan ujungnya sehingga tidak ada lagi koyak di situ maka ini disebut dengan nasoha ini disebut dengan nasoha ini makna nasihah diambil dari kata nasoha dalam bahasa Arab yang pertama artinya murni yang kedua artinya menjahit ini khwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah tabaraka taala Lalu apa kaitannya makna nasihat ini dengan sabda Rasulullah SAW? Nabi SAW mengatakan agama adalah nasihat. Berarti kalau kita pahami dalam bahasa Arab, makna nasihat itu jauh lebih luas daripada nasihat dalam bahasa bahasa Indonesia. Lebih luas dari makna bahasa Indonesia. Maka sering saya katakan bahwasanya bahasa Indonesia miskin untuk menerjemahkan bahasa Arab. Tidak cukup di dalam mewakili yang dimaksud dalam bahasa Arab. Maka hatta dalam terjemah Al-Qur'an ikhwani, Al-Qur'an itu tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Al-Qur'an tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Ya. ladina, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang terjemah harfiah seperti itu nggak bisa kecuali mengarah ke tafsir sehingga bisa dipahami makna hakikat atau makna yang sebenarnya dari ayat yang difirmankan oleh Allah tabaraka taala. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi an-nasiha dalam bahasa Arab, nasihat dalam bahasa Arab jauh lebih luas daripada makna nasihat dalam bahasa kita bahasa Indonesia. Apa kaitan makna nasihat dalam bahasa yang kita jelaskan tadi dengan sabda Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Kita di sini akan nukilkan uh, perkataan Syekh Salih Al-Syekh hafizahullah taala tatkala beliau mensyarah sabda Rasulullah SAW adinu nasihat dan kita selalu sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya syarah beliau adalah syarah yang yang e, sangat mudah kita katakan untuk dipahami syarah yang singkat ya tidak terlalu panjang akan tapi sangat mudah untuk dipahami sehingga sepertinya syarah beliau ini kata sebahagian yang mengomentari syarah beliau bagikan syarah yang mengumpulkan penjelasan para ulama salaf maupun penjelasan para ulama khalaf penjelasan para ulama dahulu maupun penjelasan para ulama sekarang Beliau rahimahullah taala membagi makna nasihat sesuai dengan dua makna yang kita sebutkan. Jadi eh, yang pertama artinya adalah murni, yang kedua artinya menjahit. Jadi kalau diartikan murni, ikhwani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah, diartikan murni beliau mengatakan eh, yang dimaksud dengan murni beliau mengatakan bi annaha iradatul khair lil mansuhi lahu murni maksudnya mencintainya mencintai pemimpin kaum muslimin, mencintai kaum muslimin murni. Kemudian tatkala kita bermuamalah dengan mereka, maka muamalah yang apa yang di zahir kita itu sama dengan apa yang ada di batin kita murni deh. Ini kata beliau rahimahullah taala. Jadi uh, makna nasihat apabila diartikan dengan murni walaupun kita lihat sebagian ulama mengartikan murni ini juga mengarah ke ikhlas akan tapi kita hanya nukilkan di sini e, perkataan Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala jadi tatkala dikatakan murni maksudnya hubungan kita dengan mereka adalah murni tidak dicampuri dengan hasad tidak dicampuri dengan e, kedengkian ya tidak dicampuri dengan hal-hal yang bisa mengotori hubungan kita dengan pemimpin kaum muslimin dan juga dengan seluruh kaum muslimin Kemudian tatkala kita memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, kepada kaum muslimin, maka murni muncul dari keinginan kita agar kiranya mereka mendapatkan apa? kebaikan. Tatkala ada seorang muslim yang salah, ada seorang muslim yang khilaf, ada seorang muslim melanggar satu aturan yang telah ditentukan oleh Allah, maka kita memberikan nasihat tujuannya adalah murni untuk memberikan kebaikan kepadanya. Ini makna yang pertama ikhwani kaum muslimin. Jadi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan nasihat kepada umumnya kaum muslimin, maka nasihat ini diartikan dengan apa? Khalas, yang artinya murni. Sedangkan nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasulullah, kemudian nasihat kepada kitab suci Allah taala itu Al-Qur'an, ini nasihat di sini dibawa kepada mana khata, yang artinya apa? Menjahit. Beliau mengatakan antakuna silah baina dzataini alal tiamin bihaitsu yakunu hadza qad a'ta hadza falam yakun bainahuma tanafurun beliau mengatakan uh, bahwasanya tatkala nasihat kepada Allah nasihat kepada Al-Qur'an nasihat kepada Rasul maka maknanya adalah khata maka menjahit itu artinya uh, adanya hubungan yang bagus antara ujung kain dengan kain yang lain sehingga dia bisa dijahit dan bersatu. Maka beliau mengatakan yang dimaksud dengan hubungan kepada Allah, kepada kitab dan kepada Rasul adalah jalinan yang baik di antara kita dengan Allah. Hubungan yang baik antara kita dengan Al-Qur'an, hubungan yang baik antara kita dengan Rasulullah sallallahu Tentunya tatkala kita berbicara hubungan baik antara kita dengan Allah yaitu dengan menunaikan hak hak Allah. Hubungan baik antara kita dengan Al-Qur'an menunaikan hak Al-Quran. Hubungan baik antara kita dengan Rasulullah menunaikan apa? Hak Rasulullah. Ini beliau beliau bisa. Walaupun sebagaimana kita sebutkan tadi antara dua uh, pembedaan antara nasaha dengan khata, kedua-duanya sebenarnya terkait. Ya, kedua-duanya sebenarnya terkait. Intinya hanya berkisar pada satu permasalahan yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah, kepada kitab, kepada rasul, kepada pemimpin kaum muslimin, kepada seluruh kaum muslimin artinya menunaikan hak mereka semua. Artinya apa? Menunaikan hak mereka. Hak Allah kita tunaikan, hak Quran kita tunaikan, hak Nabi kita tunaikan, hak pemimpin kita tunaikan, hak seluruh kaum muslimin juga kita tunaikan. Jadi secara garis besar, secara garis besar makna nasihat ini adalah menunaikan setiap yang punya hak. Dalam hadis ini hak mereka. Ini makna nasihat ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Maka ini subhanallah mewakili semua syariat Islam. Mewakili semua syariat Islam. Karenanya Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah taala sebagaimana disebutkan dan nukil oleh para ulama yang mensyarah hadis ini, beliau mengatakan an-nasihah kalimatun jami'ah. Nasihat ini adalah satu kalimat yang sangat luas cakupannya. Sangat luas maknanya. Coba ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Kita sebagai seorang muslim dalam semua syariat yang kita lihat, semua syariat yang kita pelajari dan kita baca yang harus kita amalkan, maka itu semua terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak Quran, terkait dengan hak Rasul, terkait dengan hak pemimpin dan terkait dengan hak seluruh kaum muslimin. Bahkan kalau Nabi saw hanya mengatakan hak Al-Qur'an, maka ini sudah mewakili semuanya. Bagaimana Nabi SAW memperincinya dengan hak Allah, Al-Quran, hak Rasul, dan hak pemimpin kaum muslimin, dan juga hak seluruh kaum muslimin yang harus kita tunaikan. Ini yang dimaksud dengan ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Maksudnya Anda harus menunaikan hak kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Allah. Tatkala ditanya, kepada Allah, kepada kitab Al-Quran, kepada Rasul Muhammad SAW, kepada pemimpin kaum muslimin, dan kepada seluruh kaum muslimin. Maka ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah makna ad-dinun ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Makanya para ulama rahimahullah taala di antaranya Imam Ibnu Rajab tatkala mengomentari hadis ini beliau mengatakan fahadhiya dulu ala anna nasihata tashmalu khisal al-islam wal iman wal ihsan allati dzikrat fi hadis Jibril. Ini menunjukkan hadis ad nasihat ini. Maka kata nasihat mencakup semua permasalahan dalam Islam, dalam iman, dalam ihsan yang disebutkan oleh Nabi Sallam dalam hadis Jibril. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Para ulama juga mengatakan bahwasanya kata nasihat jamaat ad-dina Nasihat yang disabdakan Nabi mengumpulkan semua agama seluruhnya, baik dalam keyakinan baik dalam ibadah maupun dalam muah muamalah. Baik dalam keyakinan, baik dalam ibadah maupun dalam muah muamalah. Seperti muamalah kita kepada penguasa, muamalah kita kepada sesama kaum muslimin, ibadah kita kepada Allah. Ya. Kemudian juga akidah kita tentang Allah, akidah kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tercakup di dalam kata sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihat agama itu adalah nasihat karenanya para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW liman ya Rasulullah bagi siapa nasihat itu harus kami berikan ya Rasulullah maka Nabi SAW katakan yang pertama lillah nasihat itu harus kalian berikan untuk siapa untuk Allah. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah taala? Tadi kita sebutkan secara garis besar agama adalah nasihat, maknanya kita harus memberikan hak dari apa-apa yang akan disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini. Jadi Nabi SAW mengatakan Allah, kitab suci, kemudian Nabi, kemudian pemimpin kaum muslimin, kemudian umumnya kaum muslimin, berarti kita harus tunaikan apa? Hak mereka. Maka makna nasihat untuk Allah adalah menunaikan hak Allah. Menunaikan hak Allah. Dan hak Allah itu sangat banyak, kawan kaum muslimin. Wa akhwati kaum muslimat, muliakan oleh Allah hak Allah atas kita. Maksudnya kewajiban kita yang harus kita lakukan terhadap Allah Taala. Di antaranya para ulama mengatakan tauhiduhu fir rububiyah. Di antara hak Allah yang harus kita tunaikan mengesakan Allah dalam perbuatannya. Ini hak Allah. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah Maha Esa dalam rububiyah. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam menciptakan, dalam menghidupkan, dalam mematikan, memberi rezeki, menolak rezeki, menimpakan mudarat, menolak mudarat, memberikan penyakit, menyembuhkan penyakit. Ini hak mutlak milik siapa? Milik Allah. Ini nasihat yang pertama yang harus kita berikan kepada Allah, yaitu kita meyakini di alam semesta ini tidak ada yang mengaturnya kecuali hanya Allah tabaraka taala. Dan ini keyakinan ini selalu kita jelaskan dan sering dijelaskan, keyakinan ini adalah fitrah manusia. Ini adalah fitrah manusia. Semua orang meyakini kecuali orang-orang yang mengingkari dengan lisannya tapi meyakini dengan hatinya sebagaimana Firaun dan Namrud. Semua orang meyakini yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah. Ini fitrah kita. Ini keyakinan kita yang sesuai dengan fitrah. Karena itu Allah tabaraka taala dalam banyak ayat menggunakan uslub pertanyaan. Di antaranya Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'a" ambatna bihi hadaika dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun Allah tabaraka wa taala dengan uslub tanya jawab Allah mengatakan siapakah yang khalaqas samawati wal ard menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a dan menurunkan untuk kalian dari langit air hujan. Fa ambatsna bihi kami tumbuhkan dengan air hujan tadi hadaiq taman-taman, kebun-kebun, dzat bahjah yang memiliki keindahan. Maka nalakum antum bitu syajaraha dan kalian tidak akan pernah mampu menumbuhkan pohon itu. Kemudian Allah mengatakan, "A ilahumma Allah?" Adakah ilah yang berhak disembah selain Allah, adakah Tuhan yang bisa melakukan ini selain Allah tabaraka taala? Balhum qaumu ya'dilun. Akan tapi yang ada adalah mereka berpaling dari Allah, menyimpang dari ketentuan Allah tabaraka taala. Ini khani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang muliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi ini hak yang pertama harus kita tunaikan pada Allah yaitu mengesahkan Allah dalam rububiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyah. Kemudian hak yang kedua adalah mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Maknanya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada kepada Allah. Ayyu'bad bi jami'i anwa'il ibadati wa alla yutawajjaha li ahadin bi syai'in al ibadati illa lahu subhanahu jalla wa ala. Para ulama mengatakan di mana kita beribadah dengan semua macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah niatnya hanya untuk Allah kita kita niatkan ibadah itu hanya untuk Allah. Kita tidak berikan satu bentuk ibadah pun kepada selain Allah. Ini hak yang kedua dan ini salah satu di antara bentuk nasihat kepada Allah yaitu mengesahkan Allah dalam dalam uluhiyah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah tabaraka taala. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Ini yang ke yang kedua. Yang ketiga mengesahkan Allah dalam asma dan sifat. Kita meyakini Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah mengatakan dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian dengan menggunakannya. Wa Wadharul ladina yulhiduna fi asma'ih dan tinggallah tinggalkanlah orang-orang yang kata Allah menyimpang dari kebenaran terkait dengan nama-namanya sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Jadi Allah mengatakan Allah memiliki apa? Nama-nama, Asmaul Husna. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka kita esakan Allah dalam nama-nama ini. Kita tetapkan bagi Allah nama-nama dan kita tetapkan bagi Allah sifat. Ikhwani kaum muslimin, berarti orang yang meyakini ada pencipta selain Allah, meyakini ada yang menyembuhkan selain Allah, dia tidak memberi nasihat kepada siapa? Kepada Allah. Orang yang lakukan salah satu di antara bentuk ibadah kepada selain Allah atau dia niatkan ibadah yang dilakukan untuk selain Allah berarti dia tidak memberi nasihat kepada Allah. Orang yang mengingkari nama-nama bagi Allah, orang yang mengingkari salah satu di antara sifat bagi Allah misalnya sebagaimana Mu'attilah, maka mereka adalah orang yang tidak memberi nasihat kepada siapa? kepada Allah. Orang yang memberi nasihat kepada Allah adalah orang yang mengesahkan Allah dalam rububiyah, yang mengesahkan Allah dalam uluhiyah dan juga meyakini Allah memiliki nama yang maha indah dan Allah memiliki sifat yang maha tinggi subhanahu jalla wa ala. Ini khwani kaum muslimin makna nasihat kepada siapa? Kepada Allah dan juga tentunya dengan hak-hak yang lain yang sangat banyak. Seperti misalnya mencintai mencintai Allah. Ini nasihat kepada Allah salah satu di antara bentuknya kita harus mencintai Allah. Makanya lima Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala memberatkan pembahasan beliau kepada cinta karena beliau mengatakan mana lebih utama antara rasa takut dengan rasa cinta. Mana lebih utama? Mana lebih utama rasa takut dengan rasa cinta? Apa jawabannya? Sebagian ulama salaf beliau nukil mengatakan yang sangat luar biasa itu cinta dibanding rasa rasa takut. Kenapa? Beliau mengatakan kalau seandainya orang yang cinta maka zahir batinnya untuk orang yang dicintai. Tapi kalau takut apanya yang diberikan kepada orang yang dia takuti? Hanya apa? Zohirnya. saja. Beliau contohkan seorang yang misalnya takut kepada seseorang, dia pasti seorang budak yang takut kepada majikannya. Dia takut kepada majikannya. Maka demi Allah, tatkala majikannya ada di hadapan dia dan melihatnya, dia bagus. Tapi tatkala majikannya tidak di hadapannya atau dia dalam keadaan sendirian, merasa tidak diawasi oleh majikannya, apa yang terjadi? Dia melakukan sesuka hatinya. Bahkan mungkin dengan baik dia mengarahkan majikannya, memberikan masukan kepada majikannya dengan masukan yang sangat bagus di hadapan majikan, tapi di belakang majikan dia menikam dari belakang. Maka ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Hak Allah tabaraka taala adalah untuk dicintai. Kita mesti mencintai Allah tabaraka taala zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin. Bahkan beliau kaitkan juga ini nanti cinta kepada kaum muslimin. Jangan sampai ada seorang di antara kita yang subhanallah secara zohirnya menunjukkan kecintaan tapi di belakang menikah. Ini berarti tidak memberi nasihat kepada kaum muslimin, tidak memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Ketemu dengan presiden, ketemu dengan gubernur, ketemu dengan wali kota, ketemu dengan pemimpin, masya Allah, mukanya luar biasa. Senyumnya mengarahkan yang terbaik, tapi di belakang la haula wala quwata illa billah. Berarti tidak memberi nasihat kepada siapa? Kepada mereka. Ini khwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Maka kalimat nasihat ini luar biasa. Wajar kalau Nabi SAW mengatakan agama itu hanya nasihat. Ini khwani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi hak Allah itu sangat banyak di antara tiga hak yang kita sebutkan di atas, termasuk di antaranya adalah mencintai Allah, mengikuti perintah Allah, mengikuti syariat Allah, membenarkan kabar yang dikabarkan oleh Allah. Ini semua hak yang harus kita tunaikan untuk siapa? Untuk Allah. Dan ini kalau kita laksanakan berarti kita telah memberi nasihat kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama. Nasihat bagi siapa? Bagi Allah. Kemudian yang kedua wali kitabih. Nasihat kepada kitabnya, yaitu Al-Quran maksudnya di sini. Memberi nasihat kepada Al-Quran. Ini juga sama seperti pembahasan di atas. Maksudnya memberikan hak Al-Quran. Hak Quran itu punya hak yang harus kita berikan. Quran itu punya hak yang harus kita berikan. Kewajiban kita memberikan hak Al-Quran. Ikhwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Hak yang pertama diantaranya meyakini pada Quran sebagaimana yang diyakini oleh salaf. Di antara yang sangat jelas dalam hal ini membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu sunnah meyakini Quran itu adalah firman Allah. Kalamullah, firman Allah. Bukan makhluk. Dan kalam Allah hakiki. Kalam Allah apa? Hakiki. Maksudnya Allah berbicara dengan ayat itu secara hakikat. Ini keyakinan siapa? Ahlu sunnati wal jamaah. Ini harus kita yakin tentang Quran. Ini Al-Quran. Jadi Quran itu bukan makhluk. Quran itu adalah firman firman Allah yang difirmankan oleh Allah secara hakiki. Didengar oleh siapa? Jibril alaihi salatu wassalam dan Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kita tegaskan ini? Karena sebagian orang tatkala berbicara tentang sifat Allah taala dia tidak berani. Bukan karena tidak tahu akan tapi karena hatinya merasa berat untuk menerima ketentuan yang difirmankan oleh Allah atau sabda Rasul kita yang mulia SAW. Makanya kadangkala seorang mendengar ayat sifat atau hadis sifat seperti misalnya kita mengatakan kalamullah firman Allah Berarti menunjukkan salah satu di antara sifat yang dimiliki oleh Allah. Sifat apa itu? Al-kalam. Sifat kalam. Sebagian orang mengatakan ah, sulit sekali menerima sifat kalam. Padahal sifat ini adalah sifat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan sabda Rasul kita yang mulia SAW. Allah Taala atau Nabi SAW mengatakan, tatkala orang-orang di padang mahsyar mendatangi Musa, mereka mengatakan, Anta kalimullah. Engkau adalah seorang hamba yang diajak bicara langsung oleh siapa? oleh Allah. Diajak langsung bicara oleh Allah Taala. Kalimullah. Jadi kau kaum muslimin, kita uh, eh, menasihat, uh, eh, memberikan nasihat kepada Al-Qur'an adalah dengan memberikan hak Al-Qur'an. Di antaranya hak Al-Qur'an adalah kita mesti meyakini pada Al-Qur'an sebagaimana diyakini oleh salaf. Quran itu adalah firman Allah hakiki. Diwahyukan oleh Allah kepada Jibril dan Jibril menyampaikannya kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua di antara hak Al-Qur'an adalah mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an. Mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an. Sekaligus meyakini bahwasanya Al-Qur'an ini adalah undang-undang yang sempurna yang mesti diterapkan dalam kehidup, kehidupan. Ini hak Al-Quran yang harus kita tunaikan. Jadi Quran ini adalah peraturan yang datang dari siapa? Dari Allah. Yang mesti kita yakini, mesti kita agungkan, mesti kita muliakan, dan kita jadikan sebagai undang-undang dalam kehidupan kita. Peraturan dalam hidup kita. Berarti orang yang tidak menegakkan Al-Quran dalam hidupnya, dia tidak memberi nasihat kepada Al-Quran. Tatkala dia mengambil peraturan selain aturan Islam, selain aturan Al-Qur'an berarti dia tidak memberikan hak Al-Qur'an. Al Maka Allah tabaraka taala mengancam orang-orang yang berhukum dengan hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah dengan firman-Nya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humul kafirun." Allah sebutkan tiga tingkatan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Allah sebutkan yang pertama dengan kata al-kafirun, kafir, kemudian zalim, kemudian fa fasik. Jadi ikhwani kaum muslimin kita mesti tunduk dengan aturan Al-Qur'an, kita mesti mengagungkan Al-Qur'an, kita harus memuliakan Al-Qur'an dan kita yakini Al-Qur'an ini sebagai peraturan yang sempurna yang bisa diterapkan di semua tempat dan di semua zaman. Ini hak Al-Qur'an. Al-Qur'an. Makanya kalau seandainya ada orang yang mengatakan ini hukum Al-Quran disebutkan Quran ini sudah tidak sesuai dengan zaman kita berarti orang ini tidak memberikan hal Al-Quran dan tidak memberi nasihat kepada Al-Quran Al-Quran adalah aturan yang cocok diterapkan pada semua keadaan semua zaman ini khwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah SWT Ta'ala di antaranya hal Al-Quran adalah membacanya dengan tertil sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surat Al-Muzammil ayat 4 Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila dan bacalah Al-Qur'an dengan berlahan. Bacalah Al-Qur'an dengan apa? Berlahan. Apa yang maksud dengan baca Quran dengan berlahan? Maknanya membacanya jangan seperti membaca bait-bait syair. Membacanya bukan seperti membaca tulisan-tulisan yang ditulis oleh manusia membaca perkataan-perkataan yang diucapkan oleh manusia. Akan tapi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, jangan kalian membaca Al-Qur'an sebagaimana kalian menaburkan ar-ramal. Menaburkan apa? Pasir. Bagaimana antum menaburkan pasir? Antum taburkan begitu saja. Jangan antum baca seperti itu. Jangan pula kalian membaca Al-Qur'an sebagaimana kalian membaca bait syair. Akan tapi kifu inda ajaibihi wa harriku bihil qulub berhentilah kalian pada keagungan-keagungan yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan gerakkan hati kalian dengannya. Ini cara membaca apa? Membaca Al-Quran. Makanya selalu kita ingatkan, baca Al-Quran itu bukan ngejar target. Yang penting khatam. Yang penting apa? Khatam. Maka subhanallah kadang bacanya luar biasa cepatnya. Yang penting khatam sampai akhir. Akan tapi cara membaca Quran sebagaimana difirmankan oleh Allah warattilil Qur'ana tertila dengan berlahan. Dengan berusaha untuk merenungkan kandungannya. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan hariku bil qulub, gerakkan hati kalian, jadikan hati kalian hidup dengan membaca Al-Qur'an. Ini khwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Tatkala Allah bercerita, berfirman tentang adab maka kita renungkan. Tatkala Allah mengancam, maka kita renungkan. Tatkala Allah SWT memberi kabar gembira, bercerita tentang surga, maka kita renungkan. Tatkala Allah SWT memberi perumpamaan, kita renungkan. Begitulah tata cara yang benar tatkala membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tertila. Ayat sering kita kita dengar, ayat sering kita baca, akan tapi sudah kita mengamalkannya. Membaca Al-Quran dengan tertil, dengan berlahan. Ini khwani kaum muslimin salah satu di antara Al-Quran. Kemudian juga termasuk pembahasan disebutkan oleh para ulama dalam bab ini adalah membacanya dengan berlahan sesuai dengan aturan taj tajwid. Membacanya dengan berlahan sesuai dengan aturan tajwid. Ini khani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Maka ini juga hal yang hendak yang kita camkan yang kita perhatikan bagaimana seorang muslim harus belajar apa? Tajwid, tata cara membaca Al-Qur'an dengan benar. Tata cara membaca Al-Qur'an dengan benar. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan lisan Arab, dengan e, bahasa Arab yang jelas dan membacanya punya aturan. Apalagi kalau saat ini kesalahan dalam membacanya sampai pada tingkat merubah makna, ini musibah lebih besar. Maka antum dan kita semua harus memiliki semangat untuk belajar membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan kita. Memperbaiki apa? Ini salah satu hak Al-Quran. Ini salah satu diantara hak Al-Quran. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah Taala. Kemudian termasuk Al-Quran adalah mengajarkan Al-Quran kepada sesama kaum muslimin. Nabi kita yang mulia salam bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini hak Al-Qur'an. Kita pelajari dan kita ajarkan. Ini khawani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jika seandainya hak ini kita tidak berikan terhadap Al-Qur'an, maka kita seperti orang yang diadukan oleh Nabi kita yang mulia SAW kepada Allah wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura wahai eh, Rasul berkata Muhammad SAW berkata kepada Allah mengadu kepada Allah tentang buruknya perbuatan yang dilakukan oleh umatnya mereka menjadikan Al-Quran berkata Rasul wahai Rabbku sungguhnya umatku kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mereka apa mahjur apa arti mahjub? Ditinggalkan. Maka kalau seandainya kita tidak mengagungkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran dengan baik, kita tidak belajar dan mengajarkan Al-Quran dengan baik, berarti kita telah menjadikan Quran sebagai sesuatu yang mahjura, sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Maka para salaf selalu mengatakan hendaknya setiap hari kita memiliki bacaan tertentu berapa ayat yang selalu kita baca setiap harinya dari Al-Quran. Kalau antum membaca sirah, biografi para ulama, maka selalu kita baca di biografi mereka, pada waktu seperti ini biasanya beliau membaca uh, bacaan ayat-ayat yang mesti dibaca oleh beliau pada setiap harinya. Bahkan kalau nggak sempat karena kesibukan, kadang-kala mereka membaca ayat yang mesti mereka baca. Misalnya mereka tetapkan untuk diri mereka dalam satu hari minimal saya harus membaca dua lembar. Maka kalau seandainya dua lembar ini tidak tidak sempat beliau baca pada waktu hari itu karena banyak kesibukan, biasanya mereka tetap menyempatkan imah sekalipun tak tatkala mau berangkat ke masjid. Seperti Syekh Muhammad Musalli Uthaymin dalam terjemah beliau, murid beliau mengatakan kalau beliau tidak sempat baca ayat-ayat yang beliau harus baca dalam setiap harinya sekian ayat, maka biasanya dari rumah ke masjid beliau baca. Kalau sudah mau masuk masjid belum selesai, biasanya beliau tetap berdiri. Berdiri sebelum masuk, baca habiskan kemudian masuk. Di saat itu tidak ada seorang pun boleh mengganggu, baik dengan pertanyaan atau dengan yang lainnya. Karena beliau seperti itu rutinitas. Begitu juga ulama-ulama yang lain Fani. Maka sekarang kita tanya pada diri kita, dalam satu hari berapa kita targetkan baca Quran? Bahkan kalau nggak baca Quran, kita pusing kan? Nggak tahu kabar. Tapi kalau nggak baca Quran, kalau nggak nengok TV pusing. Tapi kalau nggak baca Quran, ini hendaknya kita camkan. Ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Masa sudah berjubah, sudah berjanggut, ngaji setiap hari, tapi hari-harinya tidak pernah baca Al-Quran. Kan aneh ini sebenarnya. Hari-harinya tidak pernah baca Quran hari-harinya tidak pernah baca Quran ini hendaknya kita campur. Jadi ada dalam satu hari kita khususkan berapa yang kita baca. Sebagian ulama mengatakan dari salaf jika seandainya seorang itu membaca minimal 10 ayat saja dalam satu hari, maka dia sudah dihukumi sebagai orang yang tidak lalai dalam hidupnya. 10 ayat saja dalam sehari. Tapi terus menerus ya. 10 ayat. Setelah 10 ayat selesai. Atau mungkin ditambah kalau ada waktu. Ini ikhwani kaum muslimin terkait dengan hak Al-Quran yang harus kita tunaikan. Kalau ini kita tidak lakukan, berarti kita tidak memberikan nasihat kepada apa? Kepada Al-Quran. Kita diadukan oleh Nabi kepada Allah. Apa kata Allah? Wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi takhadu hadal qur'ana mahjura. Dalam surah Furqan ayat 30, Nabi mengadu kepada Allah. Ya Allah, sungguhnya kaumku menjadikan Quran ini kitab sucimu sebagai sesuatu yang mahjur, yang ditinggalkan oleh mereka. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Kemudian selanjutnya nasihat kepada siapa? Kepada Rasul. Ya, terakhir nasihat kepada Rasul, insyaallah uh, nasihat selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Yang dimaksud dengan nasihat kepada Rasul ini panjang ya kita nukil perkataan Al Imam Al Qurtubi dalam tafsir beliau tatkala beliau mentafsirkan firman Allah tabaraka taala dalam surat Taubah ayat 91. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan laisa 'alad du'afai wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun. Terkait dengan masalah ayat jihad, Allah memberikan udur kepada orang-orang du'afa. Allah mengatakan tidak ada dosa kata Allah. Karena tidak ikut berjihad orang-orang yang du'afa, orang-orang yang le lemah orang-orang yang sakit wala 'alal la yajiduna ma dan juga orang-orang yang kata Allah tidak memiliki apa yang bisa mereka gunakan sebagai nafkah mereka untuk berangkat jihad tidak punya kendaraan eh, tidak punya harta yang bisa mereka jadikan sebagai modal kebutuhan mereka tatkala mereka berjihad sama seperti sebagian sahabat yang tatkala di perang Tabuk ingin ikut eh, ingin ikut jihad Nabi SAW tidak memiliki kendaraan Nabi SAW tidak memiliki bekal dan mereka juga miskin. Ini kata Allah tidak berdosa tatkala mereka tidak mengikuti apa? Jihad tatkala jihad hukumnya sudah fardu ain. Ingat, tatkala jihad hukumnya sudah fardu ain. Jangan jihad tak tatkala hukumnya belum fardu ain kita katakan selain mereka berdosa. Seperti kita yang sehat, kalau antum tidak berjihad hari ini maka antum berdosa. Ini salah. Karena ayat ini dipakai dijelaskan oleh para ulama di saat jihad hukumnya sudah fardu ain, maka yang boleh atau yang tidak berdosa tatkala ia tidak ikut berjihad adalah orang lemah, orang yang sakit dan orang yang tidak punya modal untuk berangkat berjihad. Tapi dengan catatan Allah mengatakan idza nasahu lillahi wa rasulih. Apabila mereka memberi nasihat kepada Allah dan rasulnya. Beliau mengatakan yang maksud dengan nasihat kepada Allah dan rasulnya dalam ayat ini beliau mengatakan rahimahullah taala ucapan jangan panjang akan tapi kita singkat ya. Beliau mengatakan pertama kita meyakini akan nubuat rasul kita yang mulia sallallahu kenabian beliau dan kerasulan beliau ini yang pertama nasihat kepada Rasulullah adalah meyakini kalau beliau itu memang benar-benar utusan Allah. Ini yang pertama. Tanpa keraguan. Kemudian yang kedua, nasihat kepada Rasulullah maknanya mentaati beliau dalam perintah dan larangan. Makanya orang yang melanggar perintah, meninggalkan perintah, melanggar larangan berarti ia tidak memberi nasihat kepada Rasulnya yang mulia sallallahu Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, memusuhi orang-orang dimusuhi oleh Rasulullah. Ini termasuk nasihat kepada Rasulullah. Jika seandainya orang-orang dicintai oleh Rasulullah, maka kita cintai mereka. Jika seandainya ada orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah, maka kita benci dia. Ini nasihat kepada Rasulullah. Kemudian termasuk di antaranya adalah menghormati beliau dan mencintai beliau alaihi salatu wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta nak habbu ilaihi min walidihi wa waladihi wa nas ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata Nabi, kecuali apabila dia mampu menjadikan diriku lebih dia cintai, melebihi akan cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, bahkan kepada kepada seluruh manusia. Nabi SAW katakan pada Umar, belum ya Umar, sampai apabila engkau bisa menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ini hak Nabi SAW harus kita tunaikan. Ini tentunya bisa dipraktekkan tatkala beliau masih hidup. Antum lihat bagaimana pengorbanan para sahabat di perang Uhud. Antum lihat bagaimana pengorbanan Abu Bakar. Bahkan antum lihat bagaimana jawaban Khubaib bin Adi yang disalib di Mekah. Apa katanya Khubaib? Apa pendapatmu? Jika seandainya engkau diturunkan dari salib ini, dia hampir dibunuh. Akan dibunuh diturunkan kau dari kayu salib ini, engkau dipulangkan ke keluargamu, bertemu dengan anak dan istrimu, sedangkan yang menggantikan posisimu adalah siapa? Muhammad SAW. Apa jawaban subhanallah? Sampai kala itu orang kafir semua bersorak, mereka bertepuk tangan. Heran melihat jawaban ini. Dia mengatakan, demi Allah, saya posisi saya sekarang tidak saya, tidak mau saya gantikan dengan Muhammad, sekalipun Muhammad itu hanya tertusuk duri di mananya di kakinya subhanallah kecintaan sangat luar biasa maka antum lihat luar biasa di perang Uhud bagaimana para sahabat Abu Dujana mengapa memeluk Rasulullah di saat ratusan anak panah semuanya mengarah ke tubuh Rasulullah dia peluk Rasulullah dia mengatakan ya Rasulullah biarlah punggungku sebagai tameng untuk tubuhmu ya Rasulullah ini kecintaan sangat luar biasa ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah uh, dan ini kalau beliau masih hidup. Namun di saat beliau sudah meninggal bukan berarti menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah berakhir. Menunjukkan kecintaan Nabi dengan mencintai apanya? Sunnahnya, mencintai syariatnya, mengagungkan sunnah, mencintai sunnahnya, menghidupkan sunnah Nabi yang sudah meninggal. Ini kata Imam Qurtubi. Sunnah-sunnah Nabi yang sudah dianggap aneh oleh orang, sudah dilupakan oleh orang, maka salah satu di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah adalah kembali menghidupkannya. Betapa banyak sunnah yang dilupakan. Saya katakan bukan dilupakan atau tidak diketahui orang kafir, tidak diketahui oleh kaum muslimin. Kita katakan mestilah seorang yang ingin memberi nasihat kepada Rasulullah, memberikan hak Rasulullah, dia kembali hidupkan sunnah-sunnah itu. Dia kembali hidupkan, dia kembali biasakan orang untuk melihatnya. Ini khani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Dan di antara nasihat kepada Rasulullah adalah memuliakan keluarga beliau alaihi salatu wasallam yang disebut dengan ahlul ahlul bait. Yang disebut dengan ahlul bait. Nabi saw dalam banyak hadis ingatkan kita tentang ahlul bait ini. Sampai-sampai dalam beberapa riwayat karena ada tiga lafaz hadis ya. Yang pertama yang ada dalam Sahih Muslim Nabi SAW mengingatkan eh, para sahabat kala itu dan kaum muslim secara umum dia mengatakan aku tinggalkan kalian eh, aku pesankan kalian untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Kemudian Nabi SAW ingatkan di hadis tersebut tanpa mengatakan aku juga tinggalkan para kalian keluargaku. Tapi Nabi ingatkan, aku ingatkan kalian tentang hak keluargaku. Jadi salah satu di antara nasihat kepada Rasulullah adalah memuliakan apa? Keluarga beliau. Bahkan dalam sebagian riwayat, walaupun masih dipersoalkan oleh para ulama rahimah taala tentang riwayatnya, Nabi SAW dengan jelas mengatakan, aku tinggalkan para kalian dua perkara. Yang pertama kitabullah, yang kedua adalah keluar keluargaku. Pernah tuh baca hadis ini kan? Aku tinggalkan dia ada tiga tiga lafaz, tiga lafaz yang pertama yang saya sebutkan tadi eh, berpegang kalian berpegang teguhlah kalian dengan kitabullah kemudian Nabi ingatkan tentang kedudukan keluarga beliau kemudian lafaz yang kedua Nabi katakan aku tinggalkan kepada kalian kitabullah dan keluargaku kemudian yang ketiga aku tinggalkan pada kalian kitabullah dan sunnahku jadi ada tiga lafaz ada tiga tiga lafaz. Yang ketiga-tiganya yang disepakati sahihnya hanya yang pertama yaitu dalam sahih Muslim, aku tinggalkan pada kalian kitabullah dan aku ingatkan kalian hak keluargaku. Adapun tentang kitabullah dan keluargaku atau kitabullah dan sunnahku ini masih dipersoalkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sekalipun kita katakan uh, uh, walaupun yang paling rajih adalah dia sahih, akan tapi tentunya tidak bertentangan dengan keyakinan kita bahwa yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya Quran dan sunnah. Adapun ahlul bait, adapun ahlul bait bukan berarti kita diperintahkan untuk mengikuti mereka secara mutlak sebagaimana diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW akan tapi ibarat kata Al-Imam Ibnu Qudamah dan juga imam-imam yang lain bahwa ulama yang muncul dari keluarga Rasulullah yang berjalan di atas manhaj Rasulullah biasanya lebih paham dengan sunnah daripada ulama yang lain. Ini maksudnya. Maksudnya yang berjalan di atas jalan Rasulullah. Adapun yang keluar dari jalan Rasulullah maka tentunya tidak dimaksudkan oleh hadis beliau yang mulia alaihi salatu wasalam. Ini khwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah nasihat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengagungkan sunnah Rasulullah, menghidupkan kembali sunnah yang sudah dilupakan orang, sudah mati, maka ini salah satu di antara bentuk nasihat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tiga nasihat yang harus kita tunaikan nasihat kepada Allah nasihat kepada Al-Quran dan nasihat kepada Rasul kita yang mulia SAW InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan dua nasihat yang terakhir yaitu nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan nasihat kepada seluruh kaum muslimin uh, setelahnya jika seandainya ada yang ingin bertanya dalam pembahasan kita atau dalam hal yang lain persilahkan وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه التابعين دعوانا عن الحمد لله رب العالمين Adakah syariat menitipkan salam kepada Rasul melalui orang-orang yang mengunjungi makam Rasul? menitipkan salam kepada orang yang berangkat ke Madinah. Atau ada orang mungkin jamaah haji yang akan berangkat haji atau mau oh, berangkat umroh kita titipkan titip salam. Tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW. Taib, untuknya hadis yang sahih di mana uh, cucunya Rasulullah SAW Cucu Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya aku telah mendengar bapakku. Dan bapakku telah mendengar dari kakekku. Yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita yang mulia SAW mengatakan sallu alaiya haithu ma kuntum au kamakal. atau sebagaimana disebutkan dalam fasa tersebut di mana terjemahnya berselawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Bahkan dalam sebagian riwayat beliau akan menjawab menjawab salam kita dan salawat kita. Jadi khwani kaum muslimin, tatkala kita mengucapkan salam kepada Rasulullah dimanapun kita ucapkan. Dimanapun kita ucapkan dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan menjawab salam kita. Nabi SAW akan menjawab salam kita. Nah, ya kalau titip salam ini wallahu alam kita tidak dapat dari penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama akan tapi antum ucapkan salam dimanapun antum berada. Ucapkan salam dimanapun antum berada. Maka salam itu akan sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah wasallam Wallahu a'lam. Adakah jamaah yang menganggap bahwa Quran yang ada di Indonesia ini tidak asli? Sebab teman anak ada yang mengatakan demikian sehingga dia berencana akan ke Jakarta kemudian ke Mekah untuk mencari kitabullah yang asli. Bagaimana selesai insyaallah. Taib Al-Quran yang ada di negeri kita, yang ada di negeri, di negeri kita, yang ada di tangan kaum muslimin, maka ini adalah Al-Quran yang asli diturunkan oleh Allah kepada siapa? Dahulunya kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin, masjid-masjid kaum muslimin sekarang, yang dicetak resmi oleh pemerintah kita maupun oleh pemerintah-pemerintah negara-negara Islam, ini merupakan Quran yang kita katakan asli Quran yang pernah diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Allah taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, peringatan ini dan kami akan menjaganya. Maka ikhwani kaum muslimin, keyakinan adalah keyakinan yang tidak benar, bahkan keyakinan mirip sekali dengan orang-orang Syiah yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini adalah buatan sahabat. Sedangkan Quran yang hakiki adalah Quran menurut mereka Quran Fatimah yang sekian kali lipat lebih besar daripada Quran ini. Bahkan mereka dengan jelas mengatakan dalam rujukan-rujukan kitab mereka satu huruf pun atau satu kata pun di Quran ini tidak ada di sana. Jadi murni buatan Muhammad, eh, buatan eh, buatan para sahabat itu keyakinan Syiah. Adapun kita sunnah tidak. Kita mengatakan Quran yang ada di tangan kita sekarang adalah Quran yang memang yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai kapanpun, sampaikan kepada teman antum ini, sampai kapanpun, sampai hari kiamat, kalaupun seandainya dia hidup sampai hari kiamat, dia tidak akan dapatkan Quran yang dianggap asli tadi. Sebagaimana orang Syiah, sudah sekian abad mereka klaim seperti itu. Ada Quran asli, yang namanya Quran Fatimah, tapi sekarang Quran itu tak muncul-muncul. Mereka tidak akan pernah bisa memunculkan kitab suci sebagaimana Al-Quran. Kalau seandainya ada sekelompok manusia bisa memunculkan seperti Al-Quran, maka orang Quraisy dulu lebih mampu memunculkannya. Bahkan Allah Taala menantang mereka datangkan satu surat sebagaimana yang ada dalam Quran. Apa surat yang paling pendek? Inna ataina kal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Datangkan surat seperti itu. Orang kafir Quraisy tidak tidak mampu mendatangkan. Apalagi kalau 30 juz. Apalagi kalau sekian kali lipat lebih besar, mustahil ikhwani. Satu surat aja nggak ada yang mampu. Makanya kita katakan kalau teman antum ini hidup sampai hari kiamat, bahkan sampai bertemu dengan Dajjal misalnya, nggak akan mampu mendatangkan Al-Quran sebagaimana Quran di tangan kaum muslim. Nggak akan ada. Itu hanya dusta mereka dan dusta orang-orang Syiah. Jadi ini kita katakan, Quran yang ada di tangan kaum muslim adalah Quran yang pernah Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalau seandainya antum bisa menelaah dari sisi bahasa Arab maka aku antum akan dapati jalur sanad yang mutawatir sampai kepada Rasulullah yang tidak diragukan lagi kalau itu memang benar firman firman Allah taala. Beda dengan kitab suci sebelum Nabi kita yang mulia sallallahu tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kalau Quran kita Masya Allah Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahkan kalau antum masukkan satu huruf saja di Quran sekarang antum bacakan di dunia, antum tambah satu huruf saja, semua orang akan mereksinya. Sampai anak-anak yang umur tujuh tahun yang sudah hafal Quran akan mereksinya. Beda dengan kitab suci sebelum kita. Kan nggak ada musabakah kitab mereka ya. Perlombaan kitab mereka ada hafalan. <laughs> Kalau kita kan ada musabaqah tilawatul Quran ya. Jadi anak-anak yang hafal itu dites siapa yang paling bagus. Kalau mereka kan tidak. Ini salah satu keistimewaan kitab suci, kitab suci kita Allah. Di manakah posisi saf kedua dalam sholat jamaah dimulai? Apakah di belakang imam atau sebelah kanan di belakang sub pertama? Tidak ada dalil yang uh, eh, sorry yang jelas dalam permasalahan ini. Tidak ada dalil yang sorry saya katakan yang jelas ya. Kalau yang uh, seperti mengarah ke sana mungkin ada, tapi yang jelas mengatakan sub kedua dimulai dari belakang imam atau sub kedua dimulai dari kanan imam nggak ada dalil yang sorry yang jelas dalam hal ini. Intinya kalau antum masuk ada orang memulai di, di belakang imam antum sholat langsung ikut dia atau mungkin mulai di kanan antum ikut saja. tak ada masalah insyaallah taala. Ini sesuai dengan penjelasan sebagian para ulama wallahu a'lam. Adakah tuntunan saf anak-anak tidak boleh bersama saf laki-laki dewasa karena dapat memutus saf? Pendapat yang paling adil dalam hal ini atau paling pertengahan dalam hal ini dibedakan anak yang mumayyiz dengan yang belum mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz ini umur misal 4 tahun, umur 3 tahun ini memang tidak layak untuk disafkan di saf orang dewasa. Kenapa? Karena di saat dia saf kadangkala tatkala kita sujud dia pergi sehingga safnya apa? putus. Atau dia kencing pula di situ. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bedakan dengan mumayyiz dengan yang tidak mumayyiz. Yang mumayyiz yang sudah paham sholat, yang mana dia tetap sholat di situ sampai selesai, ini sudah mumayyiz kurang lebih kalau dikaitkan dengan umur tujuh tahun ke atas sampai menjelang balik. Maka anak yang seperti ini, yang sudah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dia belum balik, maka tidak masalah. Menurut pendapat yang rajih, disafkan dengan orang yang sudah balik. Apa dalilnya? Hadis Anas dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW berkunjung ke rumah neneknya, kemudian Nabi SAW diundang makan, kemudian Nabi SAW setelah itu mengatakan di mana tempat yang kalian ingin saya sholat. Maka Nabi sholat di sana sembari berjamaah yang yang dimakmumi kala itu yang menjadi makmum adalah Anas dengan anak yatim. Anas dengan anak yatim dan neneknya Anas. Jadi makmumnya perempuan satu yang sudah balik satu yang belum balik satu. Imamnya siapa? Rasulullah. Bagaimana cara Nabi mengatur saf? Kata Anas, saya bersaf dengan yatim. Kita tahu yatim tadi adalah seorang meninggal orang tuanya atau bapaknya tatkala dia belum balik. Kalau sudah balik, meninggal bapaknya itu enggak yatim lagi. Antum-antum meninggal orang tua antum itu nggak yatim ya. Yang belum balik, nah, itu yatim namanya. Maka anak yang belum balik ini disafkan oleh Nabi bersama dengan anak yang sudah balik. Berarti bersaf dengan orang dewasa yang sudah balik. Jika seandainya anak ini tidak boleh bersaf dengan orang yang sudah balik, maka Nabi akan Jadikan aturan safnya satu satu satu satu, tapi satu dua satu. Nah, ini hadis ini juga menunjukkan. Sebagian orang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau saat ini kita berjamaah dengan istri kita, kita dan istri kita, di mana posisi istri kita? Sejajarkah atau istri di belakang kita? Hadis ini juga sebagai jawabannya. Perempuan ijma kata Imam Nawawi para ulama tidak disafkan dengan laki-laki secara berjajar. Dia di belakang. Tapi para ulama membahas kalau dia tetap bersab di samping kita, sah tidak? Kalau sahnya sah. Tapi ijma para ulama dia di belakang. Perempuan safnya itu di belakang laki, laki-laki allah a'lam. Jadi anak yang sudah mumayyiz tidak masalah disafkan dengan dengan orang yang sudah dewasa. Yang sudah mumayyiz saya katakan. Yang sudah paham, yang tetap sholat sampai selesai, ngikuti imam sampai selesai. Tapi anak yang 4 tahun, 5 tahun, ini kadang kita ingatkan juga kepada para ikhwah yang bawa anak yang masih sekecil itu uh, dimasukkan di samping dia tatkala kita ruku anaknya lari. Kita rapat dia nolak-nolak dia mau masuk kan bahaya ini. Maka kita ingatkan, kita ingatkan supaya memperhatikan hal seperti ini wallahu a'lam. Nah. Hah? Apanya? Masalah khitan atau belum khitan, ini wallahu alam. Yang ana baca dari penjelasan para ulama, mereka hanya membahas yang balik atau belum balik. Yang balik atau belum balik. Wallahu alam. Lalu kalau ada orang baru masuk Islam dia belum khitan gimana? Ya kan? Dia udah balik dia, dia belum khitan dia. Oh antum baru masuk Islam dia nggak boleh antum belakang. Wallahu alam. Apakah semua kaum muslimin akan masuk surga walaupun hanya dengan mengakui Allah sebagai Tuhannya? Iya, tatkala dia bersyahadat la ilaha illallah dan tidak mengucapkan atau melakukan perbuatan yang membatalkan syahadatnya dengan kekufuran atau kesyirikan syirik besar, maka insya Allah dia akan masuk surga. Jangan antum pahami keyakinan dengan paham yang sempit. Nabi kita yang mulia salam dalam hadis Sahih Muslim dengan jelas mengatakan Allah berfirman keluarkan terakhir Allah katakan keluarkan dari surga setiap orang yang di hatinya ada iman walaupun hanya sebesar darah. Bahkan terakhir Allah taala mengatakan semua orang sudah memberi syafaat tinggal arhamur rahimin Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dalam lafaz hadis. Kemudian Allah mengambil dengan tangannya manusia yang ada dalam neraka yang tidak beramal kebaikan sedikit pun. Coba mas, tidak beramal, lam ya'mal khairan katu Tidak mengamalkan kebaikan sedikit pun. Allah keluarkan dengan syafaat, dengan kasih sayang Allah, Allah keluarkan, Allah masukkan mereka kemana? Ke surga. Namun para ulama memberi catatan di sini maksudnya mereka tidak beramal apapun kecuali hanya iman yang mereka punya. Maka kita katakan insyaallah semua muslim yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah dengan ketentuan-ketentuan pembahasan para ulama terkait dengan syahadat dan tidak mengucapkan perkataan, melakukan perbuatan yang membatalkan syahadatnya, maka insyaallah dia akan masuk surga. Tapi ingat, bisa masuknya langsung masuk surga atau mungkin dicampakkan oleh Allah terlebih dahulu ke dalam neraka yang akhirnya juga dikeluarkan. Wallahu a'lam. udah lewat 5 menit. Ustaz bolehkah sholat pertengahan bulan hanya satu atau dua hari? Maksudnya sholat bulan Rajab nih mungkin ya? Sholat pertengahan bulan apa maksudnya apa ini? Hah? Hah? Oh puasa. <laughs> Masya Allah. Sholat antum tulis ini. Puasa pertengahan bulan. Satu atau dua hari? Hah? Ayamul Bid tiga Tiga hari Tanggal 13, 14, 15 Walaupun sebagian ulama mengatakan Dengan kemutlakan hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah Kekasihku Muhammad SAW telah berwasiat kepadaku tentang tiga hal Wa an asuma salah sata ayam min kulli syahr Berpuasa tiga hari dalam satu bulan jadi sebagian ulama mengatakan Ima di awal bulan atau di akhir bulan atau di pertengahan bulan tidak masalah. Yang penting ada puasa tiga hari dalam satu bulan. Sebagian ulama mengatakan dikaitkan dengan ayamul bid yaitu 13, 14 dan 15. Nah, itu puasa yang disebut dengan ayamul bid. Wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya antum tanya puasa satu hari dua hari dalam sebulan itu yang penting antum pernah puasa di hari Senin dan Kamis saja, tidak masalah. Ini tidak masalah karena uh, sekalipun puasa puasa dianjurkan akan tapi tetap kita katakan hukumnya mus mustahab. Wallahu a'lam. Ya. Apakah mencintai Ahlul Bait itu termasuk kepada para habib-habib? Kawan intinya Ahlul Bait <clears throat> mau dia dibilang habib atau dibilang apa kalau memang dia Ahlul Bait maka pada mereka ada kemuliaan dari sisi apa? nasab, keturunan yang menyambung kepada Rasulullah. Itu kemuliaan sangat luar biasa. Tatkala mereka memiliki keturunan atau jalur nasab yang menyambung kepada Rasulullah ini luar biasa, kemuliaan. Tapi selalu dikatakan oleh para ulama, bahkan oleh Islam secara garis besar, Nabi kita yang mulia SAW mengatakan man batta abihi amaluh lam yusri bihi nasabu Siapa yang lambat dalam amalnya tidak akan bisa dipercepat dengan nasab nasabnya. Intinya kalau seandainya mereka keturunan Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW Muslim, maka kita cintai Muslim tadi sesuai dengan kadar keislamannya. Kalau dia mengingkari aturan Rasulullah, menyelisihi manhaj Rasulullah SAW, maka tentunya mereka tidak mendapatkan kemuliaan dari sisi kecintaan dari syari syariat. Tapi subhanallah, jika ada seorang keturunan Rasulullah berada di atas sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, maka ini kemuliaan di atas kemuliaan. Tapi kalau tidak, hanya punya hanya punya garis keturunan, hanya punya garis keturunan mulia, maka ini tidak berguna sama sekali. Kalau tidak dibarengi dengan agama yang baik dan benar. Maka dalam hadis yang kita sebutkan tadi, para ulama mengatakan, dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan, aku tinggal pada kalian dua hal, yaitu Quran dan keluargaku. Menurut riwayat satu riwayat. Kata keluarga di sini sebenarnya tidak menafikan sunnah. Kata keluarga sini sebagai tidak menafikan apa? Sunnah. Jadi jangan sama seperti orang Syiah pegang teguh dengan Quran dan Ahlul Bait menafikan sun sunnah. Ini kata para ulama sama seperti sabda Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa itu para sahabat. Apakah berpegang teguh dengan Eh, sunnah para sahabat Rasul kita yang mulia SAW ini bertentangan dengan sunnah Nabi atau bertentangan dengan Al-Quran? Jawabannya tidak. Karena para sahabat pengamalan mereka terhadap sunnah Nabi, pengamalan mereka terhadap Quran itu jauh lebih sempurna daripada yang lainnya. Karena mereka langsung yang melihatnya. Sama seperti pembahasan kita dalam Ahlul Bait. Kenapa Nabi wasiat kepada Ahlul Bait? Karena Ahlul Bait keluarga Rasul SAW tatkala mereka berada di atas manhaj Rasulullah SAW para ulama mengatakan biasanya ulama dari ahlul bait ini lebih luar biasa memahami daripada yang bukan ahlul bait siapa contohnya siapa contohnya ulama ahlul bait Hah? siapa contohnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dia dari Bani Muttalib kami dengan Bani Muttalib kata Nabi SAW satu di jahiliyah dan di masa Islam. Luar biasa bagaimana Imam Syafi'i dalam memahami dalil. Bahkan dikatakan oleh para ulama eh, ahlul hadis sebelum datangnya Imam Syafi'i semuanya tertidur lelap. Setelah datang Imam Syafi'i baru mereka dibangunkan oleh Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i rahimahullah Ini maksud daripada sabda Rasulullah berpegang teguh dengan Quran dan juga ahlul bait. Jadi berpegang teguh dengan ahlul bait tidak bertentangan dengan berpegang teguh dengan sun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena maksudnya adalah ahlul bait yang berpegang teguh dengan sunnah itu. Wallahu a'lam. terakhir ya, waktu sudah habis. Adapun sebagian pertanyaan ini butuh pembahasan yang lebih uh, luas ya. Apa maksud hadis mengatakan tidakkah seorang tidaklah seorang itu masuk surga karena amalnya? Apakah hadis ini membolehkan beramal meskipun amal tersebut adalah amalan yang bid'ah? Tidak, akhi. Maksud sabda Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian masuk surga uh, eh, bi amali. Iya. Bi uh, huruf dalam sabda Rasulullah SAW beda dengan huruf ba yang difirmankan oleh Allah. Kata Allah tabaraka taala dalam Al-Qur'an uh, terlupa saya lafaznya. Intinya Allah tabaraka taala mengatakan surga ini diberikan pada kalian uh, bima kuntum ta'malun. Ta surga ini diberikan Allah kepada kalian karena amal yang kalian lakukan. Sedangkan dalam hadis Nabi Wasallam katakan, kalian tidak akan masuk surga karena amal kalian. Maka para ulama dalam bahasa Arab huruf ba di dalam hadis dengan huruf ba yang ada dalam ayat ini berbeda fungsinya dalam undang-undang bahasa Arab. Kalau yang dalam hadis Nabi Salam katakan tidak akan masuk surga, tidak ada seorang pun di antara kalian masuk surga kata Nabi karena amalnya. Maka bi dalam bahasa dalam hadis Nabi Salam artinya adalah ba al iwat baul iwan yaitu ba yang digunakan fungsinya untuk menukar contoh misalnya saya membeli makanan ini dengan uang seribu berarti uang seribu yang kita punya cukup dan bisa menjadikan kita memiliki makanan tadi inilah yang dinafikan di dalam hadis jadi kalau amal kalian ini dijadikan untuk sebagai alat tukar demi untuk dapat surga itu nggak ada seorang pun di antara kalian yang bisa kata Nabi Kecuali karena rahmat rahmat Allah tabaraka Itu ba yang ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ba yang ada dalam ayat adalah ba sabab kata para ulama, sebab. Ini beda ya dalam undang-undang bahasa Arab. Jadi yang satu ba baul iwad, ba yang digunakan fungsinya untuk menukar. Amal kita digunakan untuk menukar menyebabkan kita masuk sur surga. Ini nggak mungkin. Tidak mungkin ikhwani, karena kalau kita pakai akal saja ini nggak mungkin. Kenapa? berapa banyak rakaat sholat yang kita lakukan, berapa banyak puasa yang kita lakukan dengan nikmat dengan nikmat yang satu hari di surga, di akhirat itu seribu tahun seperti hidup di mana? Di dunia. Kemudian antum tidak uh, mengeluarkan ingus, antum tidak meludah, antum tidak buang angin, antum tidak buang air besar dan nikmat di dalamnya semuanya kekal. Layakkah yang kita hanya hidup Taruh kita katakan 70 tahun dengan ibadah yang sangat luar biasa Layakkah menggantikan surga yang nikmatnya seperti itu? Jawabannya nggak layak. Kecuali karena rahmat Allah. Jadi kalau di, dikatakan apakah amal bisa dijadikan sebagai alat tukar untuk membeli surga? Jawabannya nggak bisa. Sebagaimana sabda Rasulullah. Tapi kalau pembahasannya apakah amal ini menyebabkan seorang bisa masuk surga, mendapatkan nikmat surga, maka itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an.